7427 dari bab Wa kana arsyu 'alal ma wa huwa rabbul arsil azim. Dan sebelumnya bab kul kul ayyu syai'in akbaru syahadatan Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan kulillah. Sama Allah Ta'ala nafsu syai'an wa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana syai'an. Ila akhiri kalam طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث برقم سبع ألف وأربعمائة وسبعة وعشرين Hadis bernomor 7427 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى an abi an abi sa'idin al-khudri an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu qala sallallahu alaihi wasallam yas'akuna yawmal qiyamah wa idza ana bi Musa akhidun fi qa'imatin min qawa'imil arsi Lihat tadi babnya. Wakana arsul arsu 'alal ma wa wa rabbul arsil azim. Maka di sini yang diingin Imam Bukhari adalah isbat tentang ars Arsnya Allah adalah di atas air. sebagai lafadznya di atas lautan. Lautan yang di atas langit yang ketujuh. Lautan yang ada di daratan ini bukan. Perhatikan hadis dari Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yas'akuna yaumal qiyamah. Yas'akun dari kata so'iko yas'aku. Mananya yakni Gusya alaihi Pingsan atau Mata atau mat, mati Jadi mereka pada hari kiamat Kata manusia dari kata adalah Mereka yas'akun akan kita lihat penjelasannya tentang masalah sokko ini. Kapan terjadinya? Tiupan apa? Sang-sang apa? Sangkakala. Hmm. Kita nggak tahu tentang besarnya sangka kalah Nggak ada pemberitaannya. Faida anabi Musa. Maka tiba-tiba kata beliau Nabi tiba-tiba aku mendapati Musa akhidun fi qaimatin min qawaimil arsi. Akhid. Apa mana akhid? Memegang. Dengan satu tiang dari tiang-tiang ars. Ini pada hari kiamat aku na yaumal kiamat. Tengok di sini. Yaumal kiamat pada hari kiamat. Mereka ketika ada tiupan sangka kalah, mereka pingsan atau mereka mati. Sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan pingsan, ada yang mengatakan mati. Maka tiba-tiba beliau Nabi Wasallam mendapati Musa sedang memegang satu dari tiang-tiang ars. Al-Ars yang ma'ruf tadi yang tertentu dalam ayat wa warabul arsil azim. Ars makhluk yang paling terbesar. Ciptaannya sebelum langit dan bumi. Sebelum langit dan bumi sudah ada ars. Wa kana arsuhu alal ma Dan arsnya apa? adalah di atas air. Tatkala diciptakan langit-langit dan bumi. Berarti arus lebih dahulu. Sudah ada arus, entah berapa lama kita nggak tahu, baru ada ciptaan yang selanjutnya itu apa? Langit dan bumi. Hadis ini juga rawahu Imam Muslim Birakam alfaini wa salasami awar ba'awas sabi'in 2374 وقال الماسسون عن عبد الله بن الفضل عن ابي السلامه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاكون اول من بعث فاذا موسى اخذ بالارش كلام manusia dalam keadaan mati ataupun pingsan ketika ada tiupan sangka kalah maka Rasulullah sebagaimana dituturkan di sini dari hadisnya Abu anhu maka akulah orang yang pertama kali diutus dibangkitkan mesti maksudnya dibangkit dibangkitkan cuma dalam syarat di sini jelaskan Ar-riwayah al-mahfudha awwalu man yafiq faqa yafiku sadar dari pingsan Berarti awal luman yapik. Berarti beliau termasuk dari orang yang pingsan ketika adanya apa? Sangka kalah tadi. Tiupan sangka kalah. Tatkala beliau dalam kondisi sadar dari pingsannya tiba-tiba mendapati Musa sedang memegang satu di antara apa? tiang-tiang arus akhir dan berbahkan di sini di arusnya langsung. Ini juga dari Imam Muslim. Yang nomor ada 2373. Tapi lanjutannya yakni dalam syarah ini beliau Syekh bin Bas menegaskan akhir riwayat al-mahfudha awwalu man yafiq. Ini riwayat yang mahfudha yang bisa dikatakan mahfud selamat dari beberapa penyakit tentang lemahnya hadis dengan awaluman yafid bukan awaluman bu'isah awaluman Isa aku adalah pertama kali orang yang dibangkitkan tapi lafad yang mahfud katanya yang terjaga dari beberapa penyakit yang menjadikan hari tadi itu lemah, tidak mungkar. Kalau tidak syad adalah awaluman yafik, bukan yang awaluman buis. Yafiku yakni sadar dari pingsan. Li'ana hadza saqatun fil mauqif baru saqatil maut wal faza'. Kenapa dikatakan awaluman yafi karena tiupan sangkakala yang tercantum dalam hadis di atas tadi adalah sokko. Sokko ini adalah tiupan suara keras fil mauqif yakni mauqif yaumil kiamat tempat mereka dikumpulkan manusia dikumpulkan gairu saqatil maut wal faja bukan tiupan yang di situ nanti dengan ada tiupan itu semuanya mati. Walihada ar-riwayah al-mahfudah awwalu man yafiq. Dikarenakan inilah riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan yang bukan asing bahkan yang terjaga dari penyakit-penyakit lemahnya riwayat tersebut adalah awwalu man yafiq Orang yang paling pertama sadar dari sokko tadi dari apa? Tiupan sangkakala. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mendapatimu Musa sedang memegang dari memegang satu di antara apa tiang-tiang ars. Ini tentang apa tentang terkaitan dengan masalah bahwasanya diciptakan langit dan bumi ini sebelumnya sudah ada ciptaan yang lainnya ini apa? Arsnya Allah Subhanahu wa taala. Arsu arsuhu mengatakan bahwa Rabbul Arsil Azim dan dia Allah adalah yang memiliki ars yang agung yang sangat besar. Ini sifat dari kiamat. Syekh mengatakan Syekh bin Bas mengatakan kepada sebagian atau kepada para yang hadir di majelis itu. roci il kalama ala Abi Khuzaimah bin Sabit al-Ansari. Coba kalian merujuk komentarnya Ahlul Ilm tentang Abu Khuzaimah bin Sabit al-Ansari radhiyallahu anhu demikian perintahnya siapa? Syekh Bas. Kemudian ada pertanyaan dari sebagian yang hadir. Isinya ya Syekh, yus'akun wala yus wala Akun, Yang benar ini Akun atau Akun begitu. Kalimat wala ini maksudnya adalah au Yas'ah eh, yas'akun atau yas'akun gitu maksudnya. Bukan penafian dari sebagian santrinya saya yang benar telah yas'akun. Bukan tapi di sini pertanyaan, bacaannya yas'akun atau yas'akun yas'ah nah, begitu. Itu maksudnya. Maka jawaban dari Syekh bin Bas, yukalu yus'akun wa yukalu yas'akun. Nah. Hmm. Yukalu yus'akun. Wa yukalu yas'akun dari so'iko yas'akun dan dari su'iko yus'akun. Yus, yus, su'iko yus'aku so'kotan bahwa masku'un. Apa? Mas'ukun. Fawa mas'ukun. Duriba yudrabu Darban bawa madrubun seperti itu. Humida yuhmadu hamzan bawa mahmudun. Jadi dikatakan ya suhiko ya saiko. Bila dikatakan suhiko dikatakan juga soiko. Kalau suhiko fi'il madhi mabni majhul. Soiko fi'il madhi mabni ma'lum. Soiko yas'aku. Bisa. Dua-duanya disebut seperti itu. Kalau Allah Ta'ala, Fasa'iqa man fis samawati wal ard. Illa man sa'allah. Wa nufiqa fis sur. man fis samawati wal ard. Illa man sa'allah. ditiupkan sangkakala trompet. Kita nggak tahu tentang besarnya. Maka semua yang ada di langit dan bumi pingsan atau mati nah Ila man Allah kecuali yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang diberikan kekuatan. Sehingga mereka tidak pingsan. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yang yang turun kemudian ditiup lagi Tiupan yang kedua, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri semuanya bangkit melihat kenyataan yang terjadi. Inilah apa? Kebangkitan hari kiamat dari kubur-kubur mereka. Ini yang dikatakan sumanu fi ukhra. Kemudian ditiup lagi yang lain, kali kedua. Tiba-tiba manusia Bangkit semua dari kuburannya sudah berbentuk ciptaan sebagaimana wujudnya manusia. Pertama mati semuanya atau pingsan. Nah, kedua, tipe yang kedua apa? Yang di kuburan bangkit semuanya berbentuk manusia. Nah, ini dari kubur nanti terbentuk lagi sebagaimana semula di dunia. Ketika dia masih hidup. Ada rohnya, nyawanya, dan tulang belulangnya kembali lagi utuh. Ini namanya hari kebangkitan yang dikandung dalam surat Az-Zumar. Yang tersebut dalam ayat ini, diantaranya yang dikatakan saya bin Bas, Fasoikoman bisamawati. Beliau ingin menetapkan bahwasanya boleh dibaca soiko yas aku, boleh dibaca suiko yus aku. Suiko yus aku. Yus Aku yus akoni yus akuna. bahwa mas mas ukun yang pinsan. Yes akun juga pinsan atau mati. Ini karena dasarnya suara yang didengar oleh manusia di hari itu sampai pinsan atau mati. Tiupan yang kedua, bangkit semua dari alam kuburnya. Sudah berbentuk ciptaan manusia. Faidahum kiamun. Tiba-tiba mereka kiam. Berdiri semuanya yang turun melihat. Kenyataan yang terjadi. Bangkit dari kuburannya. Dan ini wajib kita imani wajib kita imani. Kalau kita mendustakan mereka maka kafir apa ini? Yang gak beriman dengan hari kebangkitan maka dia akan kafir. Bagi mereka yang gak beriman ya sudah mati ya mati kita nggak ada lagi bangkitan, nggak ada lagi balasan, nggak ada lagi siksaan, nggak ada resiko apa-apa mati ya sudah. Dan yang seperti ini banyak dan juga banyak orang yang meragukan. Walaupun kamu dustakan, tapi meragukan. Masa tahu benar ada kebangkitan dan negara-negara seperti masih laris di belahan bumi ini. Di antara negeri kita ini yang disebut dengan apa pemikiran apa komunis yang mereka menyatakan bahwasanya Allahu khurafat. Mana khurafat? Gak ada kenyataannya cuma dongeng saja. Allah itu cuma dongeng melulu gak ada kenyataannya. Neraka surga itu adalah cuma sekedar cerita orang. Enggak ada. Ini iya. orang-orang yang memiliki pemahaman apa? Pemikiran komu, komunis. Dan iya. komunis itu lebih parah daripada Yahud, lebih parah daripada Nasara. Ya kan? Iya. Dan juga seperti ini, laris di pertengahan manusia yang mereka sudah mengandalkan otaknya, akalnya. Adapun kita beriman tentang adanya saqqa bahwa saqun wa ya hmm. bahwa saqatun nah akun yas'akun yuqalu yas'akun wa yuqalu yus'akun. Nah. Suiko yus'aku fawa mas'ukun. Seperti humida yuhmadu fahuwa mahmud. Nah. Yus'ak mananya apa? Pinsan. Yus'ak juga sama pin, pinsan. Cuma satunya ma penima sul, satunya ma penima maklum. Qala hafidh hafidz Hajar rahimahullah taala fi takrib. Yakni ketika ditanya tadi, Razi al-kalam ala bi Berkata al-Hafidz dalam takrib, Nomor 5301. Isa bin Tahman Al-Jusami. Bidamil Jim. Al-Jusami. Wa fathil mu'jama yaitu Jusa. Itu mu'jama di tiga. Sinnya dipatahkan. Kunyanya Abu Bakar Al-Basri nazil kufata Sodukun Afrodofi Ibn Hibban wa dhanbu min hadisi li Sodukun Tapi Ibn Hibban Rahmatullahi ta'ala memiliki ifrat. Komentarnya sangat dalam, sangat tajam terkait dengan Isa bin Tuhman ini. Wa dhanbu fi min hadisi li ghairihi. ini salahnya bukan dosa. Maksudnya ini salah wa dzambu ini maknanya adalah dosa cuma di sini maksudnya adalah khotok atau kesalahannya kesalahannya Isa ini apa dalam apa yang diingkari oleh Ibnu Hibban dari hadisnya Isa bin Thaman adalah ligori bukan secara langsung. Beliau Isa minul khamis tabaqah yang kelima. Dipakai oleh Bukhari, Bukhari Tirmizi, juga dipakai oleh Nasai. Rawi. Soal Syekh Raja Ibrahim bin Tuhman. Kata beliau bilang kepada sebagian santrinya, coba kalian rujuk kalian cari tentang siapa Ibrahim bin Tuhman. Siapa Ibrahim bin Tuhman dalam komentarnya Al-Habib bin Hajar dalam takrib. Kalau Habib bin Hajar taala takrib dengan nomor 189. Ibrahim bin Tuhman Al-Qurasani Abu Sa'id. Sakana Nesaburo. Kurosan tapi tinggalnya di Nesabur. Kemudian tinggal lagi pindah di Mekah. Sikotun yugrib bacaannya. Yugribu. Dari kata agroba. Yugribu. Igrob yakni secara apalanya siko pribadinya siko bukan pendusta tapi yugrib kadang membawakan kalimat yang asing agroba yugribu membawa rapat-rapat hadis yang asing tidak sama dengan para tawi yang lain itu namanya yugrib kul lima bacaannya kul lima fihi ilmu madhi apa? majhul perhatikan Jadi Isa bin Tuhman ini kok mana? Eh, kok Isa? Ibrahim bin Tuhman ini tukul lima. Sida sudah dia katakan Yogrib, kata membawa lafadz yang asing dari para rawi yang lain tidak sama. Waktu lima dikomentari. Dia ini dibicarakan. Kenapa? Karena memiliki pemahaman irja. Lil irja fihi dikarenakan adanya irja, pemahaman irja pada Ibrahim ini. Ya ini terpengaruh dengan pemahaman apa ir irja dari kan alul bidah pemahamannya. Wa yuqalu raja'anhu dan ada cerita. Katanya bahwasanya dia pernah rujuk darinya apa mana rujuk darinya? Bertaubat dari pemahaman ir irja. Minasabi'ah dari tabaqah yang ketujuh. Mata sanata samanin wasitin. Meninggal pada tahun 68. Apa? 68 apa? 68 pada pada apa? Pada mi'atain. Pada itu pada miat, Pada miat, Mau pada miat, Pada mi'ah. 168 Hijriah. Baik. Demikian alam. Ain ini adalah rawalahu jamaah. Rawalahu jamaah. Ya, Syekh riwayatu fa'akunu awwala man bisawahmun. Jadi tadi dikatakan fa'akunu awwala man bu'isa. Kata Syekh riwayat al-mahfudah awwalu man yafiq. Yang benar itu bahwasanya lafaz awalul man saya adalah orang pertama kali yang saya adalah orang yang paling pertama yang sadar dari apa? Pingsan tadi, atau mati. Jangan. Kalau buis, buisnya dari apa? Bahasa besarnya dari yang di, yang dibangkitkan. Pertanyaannya tadi kan yang dikatakan oleh Syekh bin Bas yang benar adalah awaluman yabil bukan awaluman buita. Maka muridnya minta penegasan takkit maunya ditegaskan. Ya, Syekh riwayat fa'akau fa'akun awalaman buita apakah paham salah ini? Jawabannya na'am wahmun. Itu keliru. Yang benar adalah awaluman yabik. ya fi kuwannya apa? sadar dari pingsan. Kalau Abu Isa dibangkitkan. Kenapa dikatakan salah? Misal manabba Ibnu Al-Qayyim mengatakan kita biru sebagaimana yang telah diberikan tambi. Diberikan tambi, diberikan apa perhatian oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Kitab Ruh. Ibnu Qayyim punya kitab namanya Kitab Ruh. Cuma di sana ada beberapa hadis yang toif, Ya kan? Ada beberapa hadis yang toif. Sebagian ahli mengatakan bahwasanya kitab tadi adalah ditulis oleh Ibnu Qayyim di awal-awal beliau masih dalam situasi kondisi mencari ilmu di awal-awal. Sehingga banyak beberapa hadis yang tidak layak dimuat itu dimuat oleh beliau Ibnu Qayyim dalam kitabnya Kitab Ruh. <clears throat> Karena ada beberapa hadis yang enggak sepantasnya dimuat di situ. Maka diberikan odor ini karena apa? Mungkin beliau menulis kitab itu ketika beliau masih awal-awal mencari il ilmu. <clears throat> Wasawabu awa akunu awwala man yafiq. Yang benar adalah bukan awwalu man buis. Tapi saya adalah orang yang paling pertama yang sadar dari sok kota dari dari tiupan sangkakala. Lianna hadi sok lil kodok. Karena ini adalah apa? Sokko. sokko itu? Tiupan sangkakala untuk kodok untuk apa? Untuk apa? Keputusan hukum. Yamal kiamah ba'dal ba'as wa nusur setelah adanya kebangkitan dan perkumpulan dikumpulkan di al-mauqif di alam mahsyar. Perhatikan. Eh, Umar. Umar. Perhatikan. Baik. Jadi di sini Syekh bin Bas rahimahullah taala sebagaimana beliau mengikuti apa yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, lafaz fa'akunu awwalaman bu'itsa, lafaz yang ini kurang bisa dipertanggungjawabkan yang benar adalah fau fa'akunu awwalaman yafi nah. Soal pertanyaan yang selanjutnya fi mauqifil qiyamah. Ya Syekh. Di mauqif di tempat mereka dikumpulkan di hari kiamat, jawabannya fi mauqifil qiyamah. Al-masyhur inda majihi jalla wa ala lil fasl baina ibadi yang masyhur ya. ya. Kalam yang sudah enggak asing lagi di kalangan ahlul ilm dan ahlu sunnah yakni kejadian ini adalah ketika datangnya Allah jalla wa ala untuk keputusan di antara hambanya. Allah yang datang. Ya kan? Maka ayat yang selanjutnya baca apa? fa asraqatil ardu binutuqiha ya serta di gimana fa asraqatil ardu binuri rabbiha nah maka di saat itu bumi terang dengan cahaya dari Allah. Maka cahaya yang ada sekarang ini matahari dan bintang dan bulan semuanya sirna. Nggak ada lagi cahaya, nggak ada lagi matahari, nggak ada lagi bulan, nggak ada lagi bintang. Nah terangnya cahaya dari itu adalah dari cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu bersinar dan menyinari hari itu yang begitu luas. Dan seandainya tidak diberikan kekuatan oleh Allah di hari itu untuk mata-matanya hamba, Sekutan mata memandang maka akan terbakar semuanya. Ya kan? Lau kasyafahu la harqat subhatu wajhi ma apa? Madda basaru basaru. Nah, kalau sekarang ini seandainya saya nyolong ini disingkap maka akan Nah, cahaya wajahnya Allah sikap maka akan membakar semua yang ada di muka bumi ini, terbakar seluruhnya. Tapi di hari itu nanti hamba Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada cahaya yang Allah tadi. Kekuatan yang lain yang enggak ada di dunia sekarang ini. Yang diberikan oleh Allah kepada hamba di hari itu. Mereka bahwa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Apa ini? Dan ini Quran, yang menceritakan ini Quran. Maka kita wajib percaya, wajib yakin, seyakin-yakinnya nggak ada keraguan sama sekali tentang apa yang akan terjadi terkait dengan keadaan hari kiamat yang menyedihkan, yang mengerikan. Maka itu bekal yang paling utama di hidup kita ini adalah bekal yang paling terbaik senantiasa ikut bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah baik larangan ataupun perintah. Dan ini semuanya adalah nggak mungkin akan kita bisa melewati hal ini kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan segampang apa yang dibayangkan oleh manusia. Yang penting ada suara Islam, Islam, Islam. Kuping kita kita pasang. Ya kan? Islam, Islam, Islam, suara kita kuping kita kita pasang. Yang ngomong nanti orang demokrasi, ya kita pasang telinga kita, kita dengarkan. Yang ngomong orang sufi, kita dengarkan. Yang ngomong orang partai, kita dengarkan. Orang yang ngomong organisasi, kita Tidak. Tapi kita harus terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah di mana bahwasanya akidah mereka akidah yang selamat, manat mereka manat selamat. Kalau kita memasang telinga kita kepada semua orang yang ngomong, perhatikan, kita akan memiliki kesunutan dengan mereka sehingga khurafat dan bid'ah yang ada di para pembicara tadi akan tertutupi dengan gaya pembicaraan tentang Islam, Islam, Islam. Kadang-kadang mengomentari radikalisme. Ada radikalisme padahal dia sendiri apa? super tengik. Nah, super tengik. Tengiknya super bukan tengik saya super tengik. Ayo, radikal radikal radikal. Padahal sendiri dia, padahal di kepala dia adalah penuh dengan radikal. Nah. Bahkan hanya Allah dirampas. Kemudian setelah itu ngomong di depan umum bahwa seolah-olah dia akan memperbaiki dunia dan isinya menjaga keselamatan manusia dan negara. Ayo. Berarti kan? Ya kan? Tentunya <clears throat> kerbau aja nggak percaya, apalagi itu manusia. Ayo itu berarti kan ya kawan. <clears throat> Jadi persiapan untuk menghadapi tentang ahwal dan ahwal tentang kiamat ini yang di harus dibutuhkan. Kita benar-benar memiliki kekuatan hati. Minta kepada Allah agar hati kita diberi kekuatan. Nggak gampang masang telinga dengarkan semua orang yang cerita tentang Islam. Di radio Islam. Ayam-ayam pun semuanya apa? Cerita tentang apa? mungkin cerita is? Islam. Siang malam Islam, Islam, Islam. Kadang ayam sebelah itu. Setiap saya ngasih makan kambing. Cerita tentang apa? Islam, Islam, Islam. Solawat, solawat. Nah, la ilaha Nah, seperti itu. Sebar seluruh dunia. Batil, kufur, syirik di nama Islam. Ah. Maka perhatikan di sini, al-masyhur inda maji'i jalla wa ala fasl baina ibadihi. Maka kita berdoa kepada Allah nasallallahu as-salama wal afiyah. kalau al-Hafidz bin Hajar rahimahullah fil Fath. Mencatat Salis Asar di 13 halaman 414. As-Sabi yang ketujuh. Hadis Zaid bin Thabit. Nah tadi. Zaid bin Thabit <clears throat> fi jam'il Qur'an wa qad taqaddama syarhuhu fi fadha'ili al-Qur'an wal murad minhu akhiru surati bara'ata Al-musaru ilaihi bi qouli ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila qouli wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Kenapa disebutkan di sini ars mudhaf kepada Allah idhafal tasyrif. Ini perlu dikenal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Ars diidhafkan kepada Allah. Seperti Baitullah. Rumah diidhafkan kepada Allah. Ini idhofah untuk apa? Untuk pengagungan. Untuk pengagungan, untuk tasrif. Mimbabi takrim untuk pemuliaan. Biar ars tadi itu kondisinya mulia. Wawa robbul Arsil Azim. Seperti Baitullah. Nah, masjid masjid adalah baik, Baitullah. Ini kita pak untuk apa? Untuk tas tasrif untuk kemuliaan yang tadi diidhofakan. Li'annahu asbata anna lil arsy rabban. Nah. Karena dalam ayat ini ada ketetapan bahwasanya ars itu memiliki Rabb. Bahwa marbun maka ars itu adalah marbub diatur, dimiliki, dikuasai Wa kullu marbubin makhlukun maka semua yang diatur yang dikuasai adalah makhluk. Wa Musa syekhuhu fihi wa Ibnu Ismail wa Ibrahim syekhuhu syekhihi fi sanad al-awwal wa Ibnu Sa'ad. Musa syekhuhu. Saya siapa? Bukhari. Wa Ismail wa Ibrahim syekhu syekhihi. Dengan Ibrahim adalah gurunya gurunya Abu Imam Bukhari. Dalam sanad yang pertama dia Ibnu Sa'ad. Wa riwayatul Lais al-Mu'allaqah taqaddama dzikru man wasalaha fi tafsir surat Bara'at. Riwayat Lais yang Mu'allaqah, apa namanya Mu'allaqah yang sanadnya dipotong oleh Imam Bukhari. Disebutkan secara terpotong tidak langsung ketemu antara tidak sambung antara beliau Bukhari sama riwayatnya Lais. Takut dama dikruman wasolat lalu penyebutan siapa yang menyambung riwayat yang terpotong tadi dalam tafsir surat Baroah. Wariwayatu al musnadatu takut dama siyakuha fi pada Quran dan riwayatnya Lais yang musnada yang tersambung telah lalu pembawaannya di sana dibawa di Fadhailul Quran Ma'asarihil hadis bersamaan dengan penjelasan tentang hadis tersebut habis nukilan dari kalamnya Al-Hafidh Rahimullah taala. Qala bin Bas Rahimullah taala Ibrahim bin Tuhman ma lahu silatun bi Isa bin Tuhman Syarokahu fil ab faqat fil ab. Artinya Ibrahim bin Tuhman ini enggak ada kaitannya dengan Isa bin Tuhman. Bukan kok kemudian ada hubungan saudara karena namanya sama nama bapaknya sama tidak cuma berserikat dalam nama saja nggak ada hubungan sau saudara namanya saja sama namanya istaroka fil ini pun juga termasuk ilmu nahu ilmu apa ilmu masalah hadis ketika nanti kita mempelajari ilmu masalah hadis akan kita temui para rawi yang berserikat fi dalam nama bapaknya para rawi yang bersekat dalam nama bapaknya bapaknya sama rawinya beda belum nggak harus apa kakak berat berarti ini dipelajari dalam ilmu masalah hadis terkait dalam pembahasan masalah rijal di akhir-akhir kitab masalah hadis akan ketemu dengan di sana akan dibahas oleh masing-masing penulis kitab masalah hadis soal ahsanullah ilaih Huna ghoyaro baina tarjamata ini. Huna ghoyaro baina tarjamata ini. Goyaro sama failnya. Al-Imam Bukhari. Goyaro ini fi'il mati. Failnya siapa? Wa takdirnya siapa? Imam Bukhari. Di sini Ya, pertanyaan Ahsanul Semoga Allah membaguskan perbuat, berbuat kebaikan engkau ya Syekh. Isi pertanyaannya di sini Imam Bukhari membedakan antara dua judul. Membedakan antara dua judul. Qauluhuna perkataan Imam Bukhari di sini fasamallahu nafsahu say'an. Wa hunaka ma qala fasamallahu nafsahu sakhsan. Kita kembali kepada bab. Halaman 120. Tengok di atas halaman 120. Jadi semuanya harus kembali lagi ya Wah Itu namanya murojaah. Biar ingat. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Kulillahu. Katakanlah wahai Muhammad. Ayyu syai'in. Sesuatu apa yang paling terbesar persaksiannya? Katakanlah Allah. Yang sesuatu yang paling terbesar persaksiannya. Imam Bukhari mengambil istimbat dari ayat di atas, maka Allah menamai dirinya dengan sesuatu. Jadi Allah itu boleh disebut dengan sesuatu. Nah, beda toh kalau di sana kenapa? Enggak berkata wasamallahu nafsahu sakson. Nah, tengok sana. Babun oh babu kalau bisa sallallahu alaihi wasallam la minallah. Wa qala Ubaidullah bin Amrin an Abdul Malik la saksa aghyaru min Allah. Mana ada penegasan? Fasammallahu nafsahu sakson enggak ada. Maka dikatakan Goyaro baina tarjamataini. Imam Bukhari membedakan di antara dua judul. Ketika la saksa aghyaru min Allah, enggak ada penjelasan dari Imam Bukhari, fasammallahu nafsahu sakson. Tapi ketika dalam Al-Quran, Kul ayyusai'in ayyusai akbaru syahadatan kulillahu fasamallahu ta'ala nafsahu say'an dibedakan. Maunya, kenapa Imam Bukhari dalam judul yang pertama itu kok tidak memberikan komentar fasamallahu nafsahu sakson. Nah, kenapa enggak enggak begitu? Sementara di sini bilang fasamallahu ta'ala nafsahu say'an. Itu yang dikatakan baina tarjamata ini di sini Imam Bukhari membedakan antara dua judul. Di sini bilang qasamallahu nafsahu sausayan Di sana tidak berkata qasamallahu nafsahu saksona. Jawabnya Syekh saya tanya, fi ayyi bab? Bab yang mana toh? Jawabnya muridnya menal qari fi bab qaul Nabi sallallahu la saqsa aghyar nah, gitu Dibedakan yang mana gitu. Ya kan? Saya tanya, mana yang beda? Ini loh gitu. Ini memberi mengatakan fasamallahu nafsahu syai'an. Dari ayat kul sayin akbaru syahadatan kulil kulil. Sementara di sana Nabi mengatakan la saksa ghairu minallah. Kenapa kok enggak dikatakan fasamallahu nafsahu sakson? Maka dijelaskan, dijelaskan saya bin Bas. Kenapa kok dibedakan? Ya kan? Ya kan? at jamal tibada ba'da istambata min tasmiyah. Faqala qasamallahu nafsahu say'an wa lam yastambit min tarjamatil ula. Ya kan? Judul yang di sini Imam Bukhari beristimbat tasmiyah maka Allah menamai dirinya say'an kata Bukhari. Sampai di sana kok enggak? La sakhsal yarmin Allah. Kenapa? Kata saya bin Bas. Apa rasanya? Ili annahu nasul Quran. Karena dalam Quran kul ayyusayyin akbaru sa'adatan kulillah. Karena dalam Quran memang demikian memang Allah disebut menyebut dirinya apa sesu, sesuatu. Karena kenapa di sini disebut fasamallahu nafsahu syai'an? Karena itu nas Al-Quran. Nakola nak nakola nasol Quran Imam Bukhari menukilkan nasnya Al Quran kul ayyusayyin akbaru sadatan kulillahu. Katakanlah wahai Muhammad. Sesuatu apa yang paling besar persaksiannya? Katakanlah Allah. Jadi Allah itu sesuatu. Sesuatu. Menukilkan nas Al-Quran. Hunaka amarro kama ja'a di sana cuma memperlakukan sebagaimana datangnya la saksa aghyaru minallah amarro amarro yumirru imroron memperlakukan menjalankan sebagaimana datangnya tidak diistimbatkan. Mahabba yadkhula fil maudhu. Imam Bukhari enggak kepingin masuk dalam permasalahan yang dikandung oleh la sakhsa aghyar minallah. Yakfi riwayatu. Atau yakfi riwayatu cukup dengan periwayatannya saja. Cukup cuma Imam Bukhari membawakan riwayat yang sahihah la sakhsa aghyar minallah yakni takfi riwayah. Jadi cukup cuma periwayatannya. Aku lu takfi riwayah. Aku katakan kata saya bebas cukup dengan periwayatannya. Yakni yutlaku Allah saksun la kal ashos wasai'un la kal asya. Cuma nah, kan secara koida ini berdapat secara koida kata saya bebas boleh diungkapkan pada Allah itu dengan ungkapan Allah telah saksun tapi bukan seperti saksun-saksun dari makhluknya. Allah juga sayun bukan seperti sayun-sayun dari makhluknya. Abu Jamil, kum, kum, kum, kum. kat jamilun. kat jamilun. <laughs> Ayo. <laughs> Berarti kan? wa yatuhu. Jadi boleh diungkapkan pada Allah bahwasanya Allah adalah saksun Bukan seperti as khaas Allah telah sayun bukan seperti as asya. Mimbabil khabar termasuk dari bab khabar bukan bab, bab penamaan. Bukan Allah itu namanya saksun kemudian abdu saksin, abdu sayin. Ya. Al khabaru awsa'u minal asma katanya. Babul khabar lebih luas daripada bab penamaan. Seperti kita bilang, Allah yang memerahkan sapi. Nah. Benar gak? Walladhi hammara fil filan. Boleh gak? Sumpah dan demi Allah dan demi zat yang telah memerahkan sapi. Ya enggak masalah. Jadi boleh kita mau kabarkan bahwasanya itu itu babul kabar lebih dulu daripada bab apa? Bab penamaan. Kalau namaan nggak boleh kita menamai Allah itu saksun, nggak boleh kita sebut Allah abdu saksin. Atau nama Allah adalah saksin, boleh kita sebut abdu sayin. Tidak. Babul khobar. Babul khobar lebih luas daripada babul asma. Nah. Ya kan? Tanyakan yang meninggikan gunung, nggak boleh. Mintalah rezeki kepada yang mendirikan gunung. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok tanyalah kepada rumput-rumput yang bergoyang seperti kata siapa? Ebit GAD. Tidak boleh. Masa kita tanya rumput bergoyang? Ya. Rumput bergoyang entah kok piye. Ketenge. Alae ya rumput. Kenapa di sana ada musibah? Oh ya, <laughs> ya majnun. <laughs> Apa nyanyi bisa ngelamun, ya kan? Eh? Iya dong. Punya biasanya yang lamun. pertanyaanlah udah rumput-rumput yang bergu bergoyang. Nah, Ini toh Mbah Epit Kiadi. Eh? Tapi kita tanyalah kepada yang menjadikan gunung-gunung itu menjulang boleh. Tanyalah kepada yang membentangkan lautan. Nah, boleh enggak salah. Namanya bab khobar. Apa jare sing gelar lautan? Nah. Maksudnya Allah Subhanahu wa wa taala apa jadi mendunung ngedunung dan menurunkan hujan itu bu boleh kita serahkan kepada yang menjalankan apa bintang-bintang dan matahari Allah Subhanahu wa taala karena semuanya adalah atas izin Allah untuk berjalan, untuk beredar karena telah kita lewati Nah, kalau mengikuti, mengikuti apa? Omelannya para penyanyi, ya bahaya. Seperti padamu negeri. Nah, sumpah tentang dengan negara. Nah, enggak boleh. Kami berjanji. Iya. Nah, ini adalah termasuk perkara-perkara yang kadang perlu dikoreksi. Lapat-lapat yang perlu dikomentari. Eh, Pak Bibi. Tapi perhatikan. Jadi babul khabar maksudnya mim babul khabar bab tentang pengkhabaran. Khabar tentang Allah lebih luas daripada babul asma. Penamaan terhadap Allah enggak boleh kecuali memang tauqif dari Allah. Kalau mau khabar tentang Allah adalah nggak Allah sesuatu. Allah adalah sesuatu, sesuatu. Tapi bukan seperti sesuatu yang lain dari makhluk makhluknya. Itu namanya babul khabar. Ausa'u mim babil asma insya Allah ini sudah kita cukupkan dan semoga ada apa-apa faedahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.